Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla quwata illa billahi amma ba'd Asyiral mustami'in, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah Ini adalah sesi yang ke-19 ya Pembahasan kitab Fiqh Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatin min Sahil Atibba' yaitu fikih tentang pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita lanjutkan pembahasan subjudul berikutnya di halaman 41 dalam kitab yaitu Ta'widul Mauludi inda wiladatihi. Ya, hendaknya kita membaca yakni ta'wid ya perlindungan kepada Allah untuk anak saat anak kita dilahirkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim tatkala istri Imran melahirkan anaknya yaitu uh, Maryam ya maka dia pun berkata ya Allah ya Rabbi inni wada'tuha untha sungguh aku melahirkan anak perempuan ini Maryam ya cikal bakal ibunya Nabi Isa wallahu a'lamu bima wada'a tentunya Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu ya mengetahui tentang Maryam alaihi salatu wassalam wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha dan laki-laki tentu tidak seperti anak perempuan wa inni sammaituha Maryam dan aku kata eh, istrinya Imran itu eh, menamai dia Maryam menamakan dia Maryam wa inni nah ini poinnya atau syahidnya adalah wa inni u'idhuha bika dan aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah untuknya Artinya aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepadamu ya ke kepadamu ya Allah ya minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Ini syariat kita ta'wid ya melindungi anak-anak kita dari setan yang terkutuk anak kita dan keturunannya lagi nanti seterusnya. Kemudian subjudul berikutnya penulis memberikan judul wal ainu haqqun kama qala Nabi SAW dan ain juga adalah benar. Ain adalah juga benar ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Terkadang ya anak itu mungkin karena rupanya yang rupawan ya yang menawan sehingga ada orang-orang yang melihatnya atau bahkan ada yang hasad kepadanya. Anak ini kita mungkin suka bawa ke sana kemari ya ke dokter ataupun ke tetangga-tetangga ataupun ke kemana-mana tempat tiba-tiba yang tadinya anak kita sehat itu tahu-tahu sakit tanpa ada sebab yang jelas. Diperiksa secara kedokteran juga tidak ada yang aneh, tidak ada yang beda ya. Nah ini yang seperti ini bisa jadi adalah ain dan obatnya adalah ruqyah. Disebutkan dalam kitab waqad dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti Ja'far. Fara'a ajsama bani Ja'far dhari'atan. Fasa'ala an dhalika ummahum faqalat tusri' ilaihim ain Ya Rasulullah Qala fastarqi lahum. Wa huwa nasul hadis bidzalik. Ya, di sini penulis membawakan satu riwayat dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir tentang kisah yakni keluarga Ja'far yang uh, ibunya ini istrinya Ja'far ini anak-anaknya semua tiba-tiba pada sakit ya, pada lemah. Lalu kata ibunya, ibunya tahu ini terkena ain ya, terkena pandangan orang-orang. Ya Rasulullah, Barangkali di antara pandangan mereka ada yang pandangan hasad. Lalu kata Nabi, kalau gitu ruqyah. Ya, di ruqyah. Ya, seperti itu. Nah, uh, kisahnya di dalam sahih Muslim. Ya, disebutkan seperti ini. Jadi ain ini hak benar. Ya, dan banyak menimpa anak-anak oleh karena itu perlu ditawid ya, anak-anak kita perlu di yakni apa tadi dimohonkan perlindungan kepada Allah dari ain dari setan dan juga ada yakni hadis yang menunjukkan akan hal itu ya namun di sini tidak dibawakan yang pada pertemuan yang lalu pernah dibawakan u'idzu bi kalimatillah tammah min kulli eh, syaitanin wahamah wamin ainin lamah. Ya, aku memohon kepada Allah agar Allah melindungimu dengan kalimatnya yang sempurna dari yakni setiap setan dan hewan-hewan berbisa yang yang menyakitkan dan dari segala ain yang lamah ya yang hasad ya seperti itu dan juga disebutkan di sini oleh penulis fa subhanallah kaifa atharatil ainu fil atfal wa kana sababan fi nahafatihim wa dha'fi ajsamihim. Ya, dalam kisah dalam Sahih Muslim tadi ya hadis Jabir tentang keluarga uh, Ja'far ya. Bagaimana anak-anak mereka tiba-tiba pada lemah dan kurus dan tanpa sebab yang jelas ya pada kurus Begitu, lihat sababan fi nahafatihim wa dha'fi ajsamihim. Ini bisa jadi ain kalau jika tanpa sebab yang jelas secara klinis ya secara kedokteran. Maka segera rukyah dan segera yakni ya ada caranya yaitu di mandikan dengan air wudhu yang dengan orang-orang yang pernah melihatnya atau dibacakan ayat-ayat rukyah dan yang pernah kita pelajari tentang ruqyah yang syar'i. Dibawakan juga oleh penulis di sini dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi wajhi jariyatin li Ummi Salamata saf'atun faqala istarqu laha fa inna biha nadhra bahwasanya Nabi wasallam melihat pada wajah anak perempuannya Ummu Salamah melihat saf'ah, ya ini ada semacam bekas hitam ya, seperti bekas ditampar atau dipukul begitu ya. Ini tanpa sebab. Lalu Nabi katakan istarku laha. Kalian ruqyah ini anak perempuan ini. Fa inna biha nadrah karena anak perempuan ini terkena nadrah. Nadrah adalah al-ain. Dan juga ada ulama yang menafsirkan nadrah ini adalah masun syaitan. Ini adalah gangguan setan. Jadi, ya selalu lindungi anak-anak kita minta perlindungan pada Allah untuk menjaga anak-anak kita dari gangguan syaitan. Nah itu para pendengar rahimakumullah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.